Tafsir tentang apa itu tauhid dan tentang syahadah persaksian la ilaha illallah dan kita sudah sebutkan dalil tentang makna daripada la ilaha illallah serta definisinya uh, siap muraja, Hah, siap ha? nah kalau kalimat la ilaha illallah didefinisikan dengan la khaliqa illallah. La khaliqa illallah dalam bahasa Indonesia apa, Ivan? Bahasa nya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Pertanyaannya, jika kalimat at-tauhid la ilaha illallah didefinisikan dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Benar ataukah salah? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab angkat tangan. Ha, naib. Salah. Masa nggak salah dinyatakan tidak ada pencipta selain Allah? Nauzubillah. Gimana bentuk salahnya? Nah. Siapa? Mukhlis. labas jawabannya 60% pingin yang nilainya itu B sekarang tadi C nah Pak Sumadi tidak sesuai dengan yang dimaui oleh kalimat la ilaha illallah yang dimaui oleh la ilaha illallah itu apa? La La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah. Sudah eh, 80%. Nah, pingin yang kumlot. Nah. Siapa yang bisa melengkapi lagi? Bagus sudah. Nah, sudah 80 ini. Nah, nilai B kalau apa namanya sangat berat kalau di pelajaran eksakta ya betul nah nah ini lebih berat dari eksakta nah ha ha masya Allah Syafiq fadl ahsanta masya Allah ini jawabannya langsung uh, pakai dalil sudah nah jawabannya itu Eh, nggak uh, berbelit-belit bagus masya Allah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah nah apa maksudnya ayat ini apa maksudnya ayat ini labas masya Allah siapa yang bisa melanjutkan Arifin Hah? Iya ini eh, Al-Akh Syafi' menjawab langsung dengan ayat sudah. Nah, apa maksudnya ayat ini? Apa kaitannya dengan definisi la ilaha illallah? Nah, sebelum bel dipencet habis waktunya nanti. Nah. Siapa yang mau menjawab? Nah, Ibrahim. Iya betul, ifradullah bil ibadah. Ham itu definisi. Ifradullah bil ibadah, pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Nah, tetapi apa kaitan ayat yang disebutkan oleh Al-Af Syafi'? Nah, Fabel. Iya. Heeh. Iya. Yeah. Allah. Gak, di, gak ada perang badar kalau gitu kan Iya Jazakallah khair Jadi ayat yang disebutkan tadi itu Kaitannya dengan definisi La ilaha illallah La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan tidak boleh diartikan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Kalau ada yang orang yang bertanya, loh masa nggak benar dinyatakan tidak ada pencipta selain Allah? Ya kita setiap mukmin, setiap muslim beriman tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi pembahasan kita sekarang bahwa kalimat tidak ada pencipta selain Allah tidak boleh dijadikan definisi la ilaha illallah. Kenapa? Dijawab dengan ayat tadi. Karena kalau seandainya definisi la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah, maka Abu Jahal ya, dan orang-orang Quraisy mereka sudah muslimin. Kenapa ayat tadi maknanya apa? Wala in sa'altahum jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang Quraisy itu, man khalaqas samawati wal arda? Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Layakulunallah Pasti kata Allah, mereka akan menjawab Allah yang menciptakannya. Berarti Abu Jahal itu tahu Allah itu pencipta langit dan bumi. Dalam ayat lain Allah memerintahkan kepada nabinya, "Wala in sa'altahum" Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang memiliki, kalau tadi yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, dan yang mengatur alam semesta ini, coba tanya pada mereka, wahai Muhammad, maka kata Allah pasti mereka akan menjawab Allah lalu kenapa Rasul masih menyatakan kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya dari keluarganya dari paman-pamannya Qulu la ilaha illallah tuflihu Rasulullah naik ke atas bukit memanggil Quraisy wahai Quraisy ucapkan kalimat la ilaha illallah pasti kalian akan selamat. Kalau Rasulullah itu dakwahnya misalkan ya, maaf-maaf saja, di Wonosobo atau dakwahnya itu di Manila atau dakwahnya itu di Ethiopia ya atau di Eropa, maka orang Eropa, orang Wonosobo akan tanya dulu, apa itu la ilaha illallah kok kami disuruh mengucapkan? Apa itu? Tanya dulu. Tapi Abu Abu Lahab to the point. Nggak pakai tanya dan tahu jawabannya. Tahu jawabannya. Ketika dipanggil oleh Rasul Quraisy, kumpul, kumpul. Yang manggil ini Muhammad, orang terbaik di kalangan kita, orang paling jujur memanggil. Datang. Ponakan kita ini yang manggil. Datang. Begitu datang, Rasulullah menyampaikan, "Wahai Quraisy, ucapkan la ilaha illallah maka kalian pasti akan selamat watruku maqala abaukum dan tinggalkan apa-apa yang telah diucapkan dan dilakukan oleh nenek moyang kalian begitu mendengar ini Abu Lahab menyatakan tabban laka ya Muhammad celaka engkau wahai Muhammad turunlah surat setelah itu tabbat yada abi lahabin wa tabb turun surat yang kita hafal bersama ini. Langsung Abu, ja Abu Jahal dan Abu Lahab itu tahu apa artinya la ilaha. Dan ini perlu sering diulangi ini perkara ini. Penting untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Coba perhatikan kalimat la ilaha illallah La ini dalam bahasa Arab namanya huruf nafi. Huruf yang fungsinya menafikan sesuatu. Kalau bahasa Indonesia tiada atau tidak ada. Dalam bahasa Arab huruf nafi itu banyak. Di antaranya ma. Di antaranya lagi laisa. Sama kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, laisa bisa diartikan tidak ada. Ma juga bisa diartikan tidak ada. Sama. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai huruf nafi la? Karena punya fungsi tersendiri. Abu Jahal nggak perlu belajar, nggak perlu ke Mesir, ke Kairo, nggak perlu. Bahasanya mereka ini. Al-Quran turun dengan bahasanya mereka. Tahu Abu Jahal langsung didengarkan Abu. Qulu la ilaha illallah. Abu Jahal mikir, oh maunya begini. Terus kenapa Allah di sini memakai kalimat ilaha? Kok tidak pakai al-ilah? Pakai alif walam. Kenapa? Tahu Abu Jahal. Maksudnya begini. Kalau kita mau ngerti apa maksudnya ini, harus belajar pertama ilmu sorof harus belajar dulu ilmu nahu. Kemudian harus belajar ilmu balaghah. Bahasa Arab balaghatul Quran. Kalau belum belajar ini sulit kita memahami ini apa maksud yang dikandung. Nah, coba kita perhatikan ini. Kenapa juga yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk memulai dakwahnya tidak menggunakan kalimat la khalika illallah. Kenapa Rasul ketika mulai dakwahnya mengucapkan syahadatain? Kenapa syahadatain itu tidak lafadznya asyhadu alla khaliqa illallah? Kenapa tidak pakai itu? Padahal secara makna betul. La khaliqa itu artinya tidak ada pencipta satupun kecuali Allah. Betul nggak? Hah? Betul. Kalau nggak betul berarti kafir kita. Ya. Bahaya kan? Betul secara makna betul, tetapi yang Allah mau ini la ilaha illallah. Nah, apa yang Allah mau dari kalimat ini? Abu Jahal faham. Faham langsung. Jawabannya Allah sebutkan dalam ayat lain ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan, mengucapkan saja. Apa sih beratnya mengucapkan la ilaha illallah? Apa beratnya? Padahal mereka beriman Allah itu ada. Mereka anak cucu Ismail bin Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ka'bah ada di negeri mereka di Makkah. Mereka tawaf, haji, sodako. Abu Jahal itu terkenal orang yang uh, karim, yang dermawan. Ini Abu Jahal. Suka membela orang lemah. Abu Jahal, jangan ada orang lemah disakiti. Abu Jahal di depan. Abu Lahab juga. Orang-orang yang punya jiwa gentleman, Berani. Ini mereka. Kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Apa beratnya? Apa mereka nggak beriman bahwa Allah itu ada? Beriman. Apa mereka tidak beriman bahwa tidak ada pencipta selain Allah? Beriman mereka. Apakah mereka tidak beriman bahwa yang menurunkan hujan, menerbitkan matahari, mengatur alam semesta, semesta itu hanya Allah? Beriman. Siapa yang menyatakan yang saya sampaikan ini? Allah di dalam Al-Quran memberitakan tentang mereka. Apa yang mencegah? Yang mencegah mereka. Disebutkan pula oleh Allah di dalam Al-Quran. Jawaban itu diabadikan. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ya Muhammad. Kata mereka. Kami ini tidak beribadah kepada berhala-berhala ini monumen-monumen orang-orang soleh, ya, monumen para pejuang, monumen para wali-wali Allah yang ada di sekitar Ka'bah 360 patung itu, monumen itu. Kalau sekarang kan kalau katanya Imam Samudra, kakek saya itu bekas pejuang sehingga diabadikan patungnya di daerah sana itu. Perlu diketahui bahwa 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah itu diabadikan oleh orang-orang Quraisy karena mereka orang yang dermawan suka menjamu jamaah haji. Mereka adalah orang yang berakhlak. Mereka adalah ahli-ahli ibadah. Loh dalilnya, ini ayat pertama yang kita hafalkan. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Dalil bahwa mereka itu orang-orang soleh. Yang dijadikan patung itu yang kemudian oleh Nabi. Ketika Fathu Mekah, ketika Mekah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah, Rasulullah bersama sahabat menghancurkan patung-patung itu dengan menyatakan ulja ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dihancurkan itu. Patungnya siapa sih? Apakah patungnya Dewi Sri? Bukan. Apa patungnya Minak Jinggo? Bukan. Patungnya orang-orang soleh yang dikenal sebagai ahli ibadah, membela orang-orang lemah, ahli sodakoh sering tawaf di Ka'bah anak cucu Ibrahim alaihi salam dan sebagiannya adalah orang-orang di masa kaum Nabi Allah Nuh diabadikanlah monumen-monumen itu kata Abu Jahal ketika Rasulullah menyatakan wahai kaum Quraisy ucapkan kalimat la ilaha illallah pasti kalian akan selamat yakni dari azab Allah mereka menjawab apa jawabannya Apakah Abu Jahal menyatakan, loh Muhammad, apa kamu mengira kami ini nggak beriman pada Allah? Apa kamu ini mengira kami tidak yakin bahwa Allah itu pencipta alam? Jawabannya langsung to the point dan menunjukkan kepandaian Abu Jahal dan mengerti apa maksudnya ini. Mengerti. Nah, kalimat istisna ini namanya huruf istisna pakai illa padahal di situ ada huruf istisna namanya ghairu kenapa yang di Allah pakai kalimat ini nah kita nggak tahu kan jangankan mau tahu itu kita karena doraba Muhammadun Amron nggak tahu Muhammad itu subjek atau ke ke objek nah kita harus belajar kan begitu nggak ngerti kita kalau Abu Jahal dan kawan-kawannya Quraisy faham betul. Langsung jawabannya ya Muhammad, ketahui kami tidak tidak beribadah kepada patung-patung ini. Kami hanya berkeyakinan bahwa patung-patung ini yang mana mereka adalah monumen orang-orang soleh bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah sehingga doanya kami lebih dikabulkan melalui perantara mereka saudara kami dengan onta-onta kami dan kambing-kambing kami itu lebih dikabulkan oleh Allah melalui perantara mereka kami hanya minta syafaat dari mereka supaya nanti di hari kiamat kami diampuni oleh Allah lah ini semua yang dibahas dalam ayat pertama dan nanti akan disebutkan bab-bab khusus nah tentang masalah syafaat dan yang lainnya. Hentum ya ikhwan, ayat pertama ini disebutkan sebagai dalil atau salah satu dalil, salah satu dalil tentang tafsir atau makna la ilaha illallah. Quraisy dahulu kalau mau melakukan perdagangan Ya, dan ini saya sering ulang-ulang karena memang penting sekali. Allah sebutkan di dalam surat apa itu? Al-Fil. Iya, sama surat Quraisy. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul setelah itu lanjut ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was saif ini coba ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was saif mereka punya kebiasaan melakukan ekspedisi perdagangan di musim dingin mereka ber, mengarah menuju ke arah selatan yaitu ke negeri Yaman dari Mekah menuju ke Yaman Yaman itu posisinya di sebelah selatan Mekah nah kemudian di musim panas mereka menuju ke negeri Syam ke utara nah lah kalau sudah mau rehlah melakukan ekspedisi mereka perjalanan jauh melalui padang pasir yang mengerikan penuh dengan bahaya di sana banyak kobila-kobila yang kuat yang bisa merampas, merampok harta mereka pada masa itu. Mereka memberikan seekor kambingnya ya, disembelih, dipersembahkan untuk Latta, Uzza dan Mana, dipersembahkan untuk beberapa monumen yang ada di sekitar Ka'bah dalam rangka mendapatkan keselamatan dari Allah melalui perantara orang-orang soleh itu tadi. Subhanallah. Nah, kalau kita mengerti sebab kenapa orang-orang Quraisy dinyatakan oleh Allah sebagai kaum musyrikin, maka kita menjadi ngeri juga menuntut dan memaksa kita untuk mengerti kalimat la ilaha illallah. Sekarang kaum muslimin yakin mengucapkan la ilaha illallah sehari siap dia seribu kali. Tapi subhanallah ketika terjadi gempa di Jogja, katanya tersebar di sana omongan bahwa kalau gunung api itu meletus, ya, maka e, laharnya itu akan lari ke arah timur, ke arah mana? Klaten atau ke arah barat, ke arah Magelang. Ke bawah tidak. Kenapa? Karena ada penjaganya. Siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Masya Allah, Masya Allah. Terjadi gempa dan saya kebetulan waktu itu berada di sana. Sedang umat dalam keadaan sedih. Tersebar omongan dari para mbah-mbah dan dukun-dukun. Bahwa Sri Sultan telah memindahkan kemungkinan bahaya dari arah gunung, dari arah utara ke arah selatan. Waduh, orang-orang Bantul bisa ngamuk itu nanti. Bisa diamuk itu Sri Sultan. Memindahkan. Bayangkan, kalau orang-orang Quraisy Coba perhatikan, bandingkan bagaimana tingkat kesyirikan orang-orang Quraisy yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan terpaksa Nabi harus hijrah, meninggalkan tanah suci Makkah. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud. Dan saya ulang-ulang perang Badar dan perang Uhud itu bukan perang antara Rasul dengan orang-orang komunis, bukan. Atau dengan orang-orang Jerman, bukan. Perangnya itu dengan paman sendiri, dengan misanan sendiri, dengan ponakan sendiri. Dari kampung sendiri. Coba kita perhatikan. Kalau Abu Jahal dan kawan-kawannya musyrikin yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Kalau mereka sedang dilanda musibah di tengah lautan dalam ekspedisi dagang mereka menuju ke India atau menuju ke Afrika ataupun yang seterusnya, mereka ketika di ancam dengan bahaya badai, lupa kepada Latta, lupa kepada Wali Uzza, lupa kepada Wali Suwa'an wa yahutha wa Ya'uqa wa Nasra yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Najm dan yang lainnya. Lupa itu semua, ingatnya Allah, Allah, Allah kata mereka. Tetapi kita ketika mereka Allah selamatkan ke ke bumi, Allah selamatkan mereka ke daratan, baru setelah itu menyekutukan Allah baru memberikan sesembelihannya kepada selain Allah, nadarnya kepada selain Allah. Lah kalau sekarang sudah jelas-jelas musibah, mestinya mereka menangis kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi yang diingat malah Sri Sultan. Malah mengumumkan sesajen-sesajen ke tengah lautan. Supaya Nyi Kidul tidak marah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba lihat, padahal mereka anak-anak muslimin, putra-putri muslimin. Nah, coba ikhwani fiddin azani Allah wa sehingga sangat penting bab yang ada kita sekarang ini atau bab keempat atau kelima dari kitab ini sebagai mukaddimah sebagai jalan pembuka untuk kita membahas dan memahami bab-bab berikutnya kita memasuki uh, dalil yang kedua dari bab yang sedang kita kaji ini. Wa qawlihi subhana Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un Ayat ini terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26 oleh penulis disebutkan ayat ini sebagai salah satu bagian daripada tafsir la ilaha illallah. Sebelum kita membahas ayat kedua ini perlu saya tegaskan bahwa ayat pertama yang sudah kita bahas dalam kajian sebelum ini yang terakhir lalu kaitannya dengan bab adalah bahwa orang-orang yang diibadahi oleh orang-orang Quraisy. Ya makhluk-makhluk yang diibadahi oleh kaum musyrikin Quraisy itu adalah bukan sembarang orang. Orang-orang soleh. Orang-orang Quraisy menjadikan monumen-monumen tersebut sebagai kenangan terhadap jasa dan semangat ibadah orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi jangan dikira kesyirikan itu hanya orang-orang yang menyembah berhala dalam pengertian misalkan kayak Wisnu atau kayak Minak Jinggo atau apa namanya gamelan yang diberi nama apa itu? Apa? Nah, atau yang menyembah kebo diberi nama Kiai Slamet. Nah, ataupun yang semisalnya tidak walaupun yang diibadahi itu adalah orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama dan Allah sudah menyebutkan dalam ayat surat Al-Isra yang kita bahas tadi. Sekarang kita masuk pada ayat surat Az-Zukhruf ayat ke-26 di mana Allah menyatakan mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, "Wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumi" Ingat ketika Ibrahim berkata di hadapan ayahnya dan kaumnya mengeluarkan statement Ibrahim. Nah, apa statement Ibrahim kepada ayah dan kepada kaumnya? Kata Ibrahim, "Innani bara'um mimma ta'budun." Ketahuilah wahai ayahku dan kaumku, Sesungguhnya aku, yakni Ibrahim, berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi. Illalladzi fatarani kecuali satu yang aku tidak berlepas diri, yaitu yang zat yang telah menciptakan aku. Aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi kecuali hanya zat yang menciptakan aku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Fa'innahu sayahdin Karena sesungguhnya Allah Dialah yang akan memberi hidayah kepadaku Maksudnya dari ayat ini Bahwa diantara konsekuensi kalimat La ilaha illallah yang harus diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam sehari berapa kali dia mengucapkan la ilaha illallah kalimat ini sangat besar artinya kalimat ini memiliki kedudukan yang sangat besar dalam Islam apa konsekuensinya di antaranya adalah bahwa dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri. Benci. Tidak mau dekat-dekat terhadap kaum musyrikin. Ini sikap tegas yang harus dijalankan oleh setiap mukmin. Kalau dalam surat Az-Zukhruf ini Allah menyebutkan seperti yang sudah kita dengarkan tentang Nabi Ibrahim, dalam surat lainnya Allah juga menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Dalam ayat yang akan saya sebutkan ini lebih rinci bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap semua pihak yang bertentangan dengan tauhid, terhadap semua pihak yang masih memposisikan adanya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon beristighatsah kepada Allah, tetapi di waktu yang lain juga dia berdoa, bermohon, bertawakal kepada selain Allah. Ini arti menyekutukan. Yakni menjadikan tandingan bagi Allah saingan. Maka kata Allah di dalam ayat yang lain, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kata Ibrahim, coba ini perhatikan Allah menyebutkan di dalam ayat ini, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh kata Allah. Dimulai ayat ini dengan kalimat qad. Qad ini artinya sungguh telah. Bukan sungguh saja, tapi sungguh telah ada pada diri Ibrahim bagi kalian wahai kaum mukminin uswatun hasanah tauladan yang baik apa tauladan yang ada pada Ibrahim apakah karena Ibrahim mengkhitan anaknya yang kemudian khitan sunatan itu disunahkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa karena itunya atau dikarenakan Ibrahim itu orang yang dermawan Padahal sikap dermawan itu suatu sikap yang mulia. Apa dikarenakan Ibrahim suka menolong orang? Apa karena itunya? Tidak, bukan karena itunya. Yang kemudian Allah abadikan bahwa Ibrahim itu posisinya bagi kalian wahai kaum mukminin sebagai uswatun hasanah. Nah, apa itu uswahnya? Kata Allah, إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه dan juga orang-orang yang bersama Ibrahim contohilah mereka apa yang harus dicontoh إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ketahuilah bahwa kami berlepas diri dari kalian. Coba perhatikan ayat ini dan bandingkan dengan ayat yang saya bacakan sekarang ini. Nah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Coba perhatikan ini. Kami kata Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Jadi berlepas dirinya dari dua hal. Pertama, dari orang-orang musyrikin berlepas diri yang kedua berlepas diri dari yang diibadahi kalau dalam ayat ini hanya disebutkan apa berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi kalau dalam ayat yang terakhir kita dengarkan bersama dua hal berlepas diri dari pelakunya dan berlepas diri dari perbuatannya Nah, dua hal sekaligus. Nah, ini sikap seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak kemudian seperti sebagian tokoh di masa ini ya, terpaksa kita harus sebutkan supaya umat tidak tertipu semacam Said Agil Siraj yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasoro dan Islam sama-sama mentauhidkan Islam, mentauhidkan Allah. Nah, kemudian keluar masuk gereja memberi ceramah di sana. Apa ini bagian daripada tauhid? Coba kita perhatikan. Atau dia akan dibangunnya pesantren multi agama. Yang ini belajar Islam, yang itu belajar Kristen. Di sebelah sana belajar agama Yahudi, di sebelah sana membuka kitab uh, kaum Hindu, di sebelah sana membuka kitabnya, kitabnya Hindu apa namanya? Hah? Weda ya, yang dari Bali cepat ini jawabnya. Kalau Buddha? Hah? Trimita. Tripitaka. Iya. Itu akan dibentuk, dibangun pesantren multi agama di Semarang. Subhanallah. Pesantren multi agama. Mana sikap Baroah? sikap berlepas diri dari kaum musyrikin dan perbuatan mereka. Bagaimana kita bisa bersebelahan dengan orang-orang yang mempelajari kekufuran siang dan malam? rahimani wa rahimakumullah. Maka diantara konsekuensi kalimat tauhid dan itu bagian daripada tafsir makna la ilaha illallah adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini tadi. Qad lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri Ibrahim tauladan yang baik. Apa itu tauladannya yang baik? Yaitu ketika Ibrahim kata Allah mengucapkan statementnya di hadapan kaumnya bahwa kami kata Ibrahim berlepas diri dari kalian dan segala yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Gak cukup sampai situ. Ibrahim lanjutkan pernyataannya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda. Nah. Dan kata Ibrahim, kami mengkufuri kalian, kami mengingkari kalian dan sejak hari ini, sejak sekarang kata Ibrahim, muncul permusuhan, tampak permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian Sampai kalian mau benar-benar beriman hanya kepada Allah satu-satunya. Bukan kemudian mengadakan doa bersama di Senayan. Ya. Islam, Kristen dan yang lainnya doa bersama. Yang satu pakai sorban, yang satu pakai bajunya Hindu itu. Yang satu pakai kopiah, yang satu gundul. Nah, apa ini? Islam macam apa? Kemana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Gimana itu uswatun hasanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi kaum musyrikin? Bagaimana uswatun hasanah dari Nabi Allah Ibrahim yang mendirikan Ka'bah, yang kita berhaji ke sana, bahkan hajinya bisa tiga empat kali. Kemudian anda berdoa bersama dengan kaum musyrikin. Demi Allah mereka akan dituntut oleh Allah di yaumil qiyamah menyesatkan umat, mengkaburkan Islam, mengkaburkan dan melecehkan la ilaha illallah walaupun sehari dia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah seribu kali. Abu Jahal gentle, nggak mau mengucapkan. Nah, nggak mau Abu Jahal. Tabban laka ya Muhammad. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana hanya karena ini, karena kalimat la ilaha illallah engkau kumpulkan kami di tempat ini. Turun ayat. Tabat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Celaka kata Allah. Kenapa? Karena Abu Lahab mengerti makna la ilaha illallah. Nah, lah kita, kebanyakan umat ini jarang kita mengkaji makna kalimat la ilaha illallah yang mulia ini. Yang luar biasa maknanya. Bahkan kalimat tertinggi di dalam Islam. Kalimat termulia di dalam Islam adalah kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa Ini perkara yang sangat penting bahwa kita harus punya sikap berlepas diri dari kaum musyrikin. Mau jihad katanya. Pergi ke Afghanistan. Jihad, jihad, jihad, jihad. Siapa kawan Anda berjihad? Ternyata di antara kawannya berjihad adalah muridnya Khumaini Tahu Khumaini Di sebelah utaranya Semarang atau sebelah timurnya? Tempatnya di Iran sana. Ya, Khomeini yang meyakini bahwa tidaklah matahari terbit kecuali minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Khomeini yang meyakini bahwa kedua belas imam Syiah itu memiliki statement-statement yang sama mulianya dengan Al-Quran. Khomeini yang meyakini bahwa kedua belas imam syiah itu bisa mengetahui perkara yang gaib dan mengatur alam semesta. Luar biasa. Abu Jahal tidak pernah menyatakan seperti ini. Abu Jahal tidak pernah menyatakan seperti ucapannya Khumaini. Apa mungkin Anda berjihad ingin membela kalimat la ilaha illallah sementara cawan Anda berjihad itu adalah orang yang keyakinannya seperti ini, yang meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab adalah kafir, perampok khilafah, Bagaimana Anda akan berjihad, berdakwah, mendirikan katanya, katanya daulah Islamiyah, negara Islam. Sementara kawan Anda mendirikan negara Islam itu adalah orang yang meyakini bahwa Siti Aisyah telah berzina. Na'udzubillah. Anda berkawan, berteman dengan mereka kesana kemari seolah-olah tidak ada permusuhan dan kebencian di antara kalian. Sementara ketika ada seorang mencaci ayahnya, Ketika ada seorang mencaci ibunya, dia marah bisa ambil parang. Tetapi ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Abdul Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah, Abu Hurairah dan yang lainnya dicaci maki, tenang saja. Yo, yang penting kita ukhuwah Islamiyah katanya. Jangan bicara seperti ini nanti berpecah belah. Subhanallah, ketika ada orang kampung datang, ibu kamu penzina, ambil parang dia. Lupa sama ukhuwah Islamiyah. Lupa dengan sifat pemaaf. Urusan pribadi, Kemana cemburu dia kepada sahabat Rasul, orang-orang mulia yang telah dijamin oleh Allah sebagai penduduk jannah. Para hadirin ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum, maka ayat ini disebutkan oleh muallif, oleh penulis agar kita tahu bahwa di antara makna la ilaha illallah adalah konsekuensinya kita bersikap tegas, tidak berkawan, tidak kita bermesraan, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dengan orang-orang yang menjekutukan Allah, dengan orang-orang yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Subhanallah. Maka ini sangat penting bagi kita. Sekarang ini doa-doa bersama itu lagi ngetren. Ya, doa bersama istighatsah bersama dihadiri, maaf-maaf saja oleh orang-orang non-muslim. Sebenarnya non-muslim itu kalimat yang tidak syar'i. Kalimat yang syar'i adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, itu yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, lagi sekarang ngetren ini, doa bersama, doa bersama, doa bersama. Nanti doa secara Islam, kemudian secara Kristen, kemudian secara Hindu. Nah, doa kepada Tuhan masing-masing Tuhan yang Maha Esa. Nah. Subhanallah. Jadi perlu diketahui bahwa inilah diantara makna kalimat la ilaha illallah dan ini akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Ketahui setiap tadi penjelasan yang saya sebutkan itu akan dirinci dalam bab-bab khusus sehingga pembahasan lebih luas pada babnya insyaallah. Wa qaulillahi azza wajal ayat yang berikutnya sebagai dalil tentang makna dan definisi la ilaha illallah yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surat At-Taubah surat At-Taubah ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan mereka itu kata Allah menjadikan para ahbar ahbar itu kalimat plural jamak dari kalimat habrun boleh haknya pakai fathah boleh haknya pakai kasroh dibaca habrun atau hibrun dua-duanya maknanya sama ini mufrad tunggalnya jamaknya adalah ahbar Nah, ahbar. Apa makna ahbar? Ahbar atau habrun atau hibrun itu maknanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kalau ini alim, kalau ini ulama. Ini tunggal, ini jama. Ini tunggal, ini jama. Nah, itu ahbar. Ayat ini berbicara tentang kaum Nasoro yang biasa menjadikan para ulama mereka ahbar kemudian Allah lanjutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ruhban itu jamak tunggalnya adalah rahib kata kita rahib ya itu bahasa Arab asalnya. Nah, kata kita ra, bahasa aslinya rohibun Tunggal, jamaknya ruhban. Nah, kata Allah mereka punya kebiasaan menjadikan para ulama mereka dan ruhban mereka. Ruhban itu adalah ahli ibadah. Rohib itu ahli ibadah yang selalu tinggal di gerejanya beribadah, berzikir, ya. Kaum Nasoro itu beriman nggak kepada Allah? Nggak beriman. Salama. Beriman. Maksudnya gimana beriman kepada Allah? Ya. Mereka percaya bahwa Allah itu ada. Yahudi percaya Allah itu ada. Nasoro yakin juga bahwa Allah menciptakan alam semesta. Lalu kenapa mereka dinyatakan orang-orang kafir? Ketika orang-orang Nasoro menyatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Yahudi kenapa kafir? Karena Yahudi meyakini Uzair itu anak Allah. Nah, beriman. Kalau pengertian iman itu artinya bahwa kita meyakini bahwa Allah itu ada. Atau kita meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta. Yahudi dan Nasoro dengan definisi ini masih mukmin. Makanya hati-hati makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi, dimintai doa, dimintai rizki, ditawakali, ditakuti, diistighasahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh dimintai syafaatnya ataupun ampunannya ataupun keselamatan dari musibah kecuali hanya Allah satu-satunya. Ini makna la ilaha illallah. Lah, orang-orang Nasoro punya kebiasaan seperti itu. Ittakhadhu ahbarahum mereka menjadikan para ahli agama mereka waruhbanahum dan ahli ibadah mereka arbaban. Coba perhatikan. Arbaban. Kata Allah. Arbab ini adalah kalimat jamak mufradnya adalah Rabbun. Rabb itu apa artinya? Hah? Apa artinya Rabb? Sedik? Khalik. Mudabbir. Malik. Rabb itu kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. ini Allah maka kalimat arbaban asal katanya tunggalnya rabbun nah yakni orang-orang Nasoro itu punya kebiasaan menjadikan dan memposisikan ahli-ahli agama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb Rabb kalau Rabbun kita sudah jelaskan kan makna Rabbi ya Apa yang dikandung oleh kalimat Rabbi. Rabbun itu pencipta. Bukan hanya menciptakan, kemudian selesai. Tetapi memiliki. Bukan hanya memiliki alam semesta saja. Kemudian dibiarkan begitu saja. Diatur oleh Allah. Rumput tumbuh. Nah, dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh kita. Iya. Alhamdulillah kambing tidak makan ayam. Ayam pun tidak makan rumput. Tapi ada katanya ayam makan rumput. Iya. Ada. Hah? Ada ya. Nah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita makan daging sapi. Sapi makan rumput, tidak makan mangga. Coba kalau sapi makan mangga, kita kekurangan mangga nanti. Dan seterusnya. Allah atur itu semua kehidupan. Nah, Allah atur. Nah, kenapa matahari terbitnya dari arah timur? Derajat kepanasan matahari seperti itu. Nah, ada orang yang pingin matahari lebih panas lagi katanya. Supaya berfungsi begini dan begitu. Waduh, kalau lebih panas lagi, pohon mangga nggak bisa tumbuh. Nah, kepanasan bahaya nanti. Tetapi Allah mengatur itu semuanya sebagai Rabbun Allah sebagai Rabb Rabbul Alamin pencipta pemilik dan pengatur alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau Allah yang menciptakan kalau Allah yang memiliki kalau Allah yang mengatur maka yang berhak untuk membuat aturan bagi makhluk-makhluknya yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah Nah, hanya Allah saja satu-satunya. Dalam saya sering permisalkan untuk mendekatkan pemahaman kita. Kalau ada mobil dari e, mereknya Toyota diciptakan dibuat oleh pabrik Toyota, apa mungkin peraturan yang kita pakai untuk membenahi mobil itu ketika rusak yakni buku petunjuk dari BMW? Rusak kita punya mobil. Nggak sesuai dengan aturannya. Nah, ini cuma urusan mobil. Lah bagaimana alam semesta, bagaimana manusia, bagaimana makhluk-makhluk Allah. Maka karena Allah itu sebagai Rabbun, tidak ada yang boleh menghalalkan. Oh ini halal. Oh ini haram. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan di dalam kitab sucinya. Atau melalui rincian nabinya sebagai utusan pembawa amanah dari Rabbun ini tadi. Lah Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa kebiasaan Nasoro adalah memposisikan alim ulamanya serta memposisikan ahli ibadah mereka sebagai arbab, rob-rob Yakni maksudnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan. Dalil yang menunjukkan tentang makna ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim suatu hari Rasulullah saw alaihi wasallam membacakan ayat yang di dalam surat Al-Isra ini tadi membacakan di hadapan Adi bin Hatim ayat dalam eh, dalam surat At-Taubah dalam surat At-Taubah yang terakhir ini, ayat ke-31, selesai Rasulullah membacakan, Adi bin Hatim memahami makna ayat tersebut. Karena Adi bin Hatim ini dulunya Nasrani. Kemudian dia masuk Islam. Ketika Rasulullah membacakan ayat dalam surat At-Taubah ayat 31 ini, langsung Adi bin Hatim. Ya karena dia berbahasa Arab. Kan ya? Nggak perlu lihat terjemahan nggak perlu baca tafsir Ibnu Katsir, nggak perlu. Sudah ini bahasa mereka langsung dididik oleh nabinya. Apa yang jadi masalah ditampilkan oleh mereka kalau benar dibenarkan oleh Rasulullah, ditetapkan oleh Nabi, kalau keliru dibimbing oleh Rasulullah SAW. Sehingga saya selalu mengulang-ulang Barang siapa yang sudah pandai bahasa Arab Jangan sok menafsirkan Al-Quran dengan hanya kemampuan bahasa Arabnya saja karena mentang-mentang sudah pulang dari Mesir ataupun yang lainnya. Kemudian seenaknya dia mau menjelaskan Al-Quran. Tanpa menoleh kepada penjelasan para mufassirin. Tanpa menoleh kepada penjelasan para sahabat Nabi sebagai murid-murid Rasul. Kalau kita muridnya syekh. Kalau kita ini muridnya ulama. Maka sahabat itu gurunya mereka. Dosen mereka adalah Nabi. Ayo kira-kira mana yang lebih ngerti tentang Islam. Apalagi para profesor dan dokter yang belajarnya di Chicago. Ya. Yang dari Mesir aja nggak bisa dibandingkan, apalagi dari Chicago, dari Amsterdam. Dokternya diambil dari uh, Kanada, semacam Harun Nasution. Ya. Dan kawan-kawannya sok mau menerjemahkan Al-Quran dengan seenaknya. Dan pengaruh pemikiran Harun Nasution ini luar biasa. Saya pernah sholat Jumat di salah satu masjid di sini. Luar biasa, ayat ditafsirkan persis dengan cara penafsirannya Harun Nasution. Dalam keadaan jamaah masjid tidak tahu. Keluar dari masjid, suatu hari saya temui takmir masjid dan saya katakan, Afwan Ammi bilang, khutbah pada hari Jumat tanggal sekian itu. Masih ingat? Iya. Siapa yang khutbah? Ustadz Fulan. Ingat Ammi materinya? Iya. Saya jelaskan. Kini, Uh, ngeri ya. Ngeri. Hati-hati sekarang. Maka dari itu wajib kepada umat Islam untuk mengerti Islam ini sesuai dengan apa yang telah difahami oleh murid-murid Rasul. Difahami oleh Khulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Difahami oleh Aisyah, Abu Hurairah, Ibn Mas'ud. Dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Rasul yang telah dinyatakan oleh Allah mereka sebagai ahlul jannah. Sebagai penduduk al-jannah. Kalau kita belum tahu. Ana sudah capek menjelaskan jerat-jerit tentang ayat, hadis, belum tahu apakah ahlul jannah. Jangan-jangan naudzubillah di akhir hidup tiba-tiba naudzubillah Allah palingkan hati kita ini menjadi orang ahli nar. Kalau sahabat Rasul stempelnya selesai. Eh, kita mau ikut orang yang dapat stempel atau mau ikut orang yang belum punya stempel? Nah, ini penting. Oleh karena itu, dalam ayat ini ketika Adi bin Hatim dibacakan oleh Rasul ayat ini langsung bertanya, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasul, kami ini tidak beribadah kepada orang alim kami, para alim ulama kami dan ahli ibadah kami. Enggak kami beribadah kepada mereka. Karena difahami oleh Adi bin Hatim bahwa ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang memposisikan para ahbar dan para rohban sebagai arbaban. Sebagai Tuhan-Tuhan atau rab-rab Kata Adi bin Hatim, enggak ya Rasul. Kami waktu beragama Nasoro tidak memposisikan alim ulama kami, para ahbar, dan tidak pula memposisikan ahli ibadah kami ya, sebagai Rob-Rob, sebagai Tuhan-Tuhan tidak. Rasul akhirnya menyampaikan. Nah ini tafsir dari Nabi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab tafsir diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dan para ulama muhaddisin yang lainnya Rasulullah menyatakan kepada Adi ya Adi alaisu yuhilluna ma harramahullah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallahullah fatuharrimunahu qala bala ya Rasulullah faqala tilka ibadatuhum Bukankah kalian pada masa di dalam agama Nasoro pada waktu itu? Ketika kalian masih memeluk agama Nasoro, kalian ketika mendengar para alim ulama kalian, para ahbar dan para ruhban menghalalkan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan suatu perkara yang jelas-jelas dalam Taurat ataupun Injil itu adalah haram. Kemudian kalian mengikutinya, kemudian kalian menyatakan iya haram padahal itu halal. Atau sebaliknya, perkara yang jelas-jelas sudah dihalalkan oleh Allah, kalian menyatakan itu haram atau para pimpinan alim ulama kalian menyatakan itu haram kemudian kalian ikut-ikutan menyatakan iya haram. Betul bukankah begitu kata Rasul? Betul wahai Rasul, kami dahulu seperti itu. Maka ketahui kata Rasulullah, inilah sikap ibadah kepada mereka. Ini bagian daripada bentuk ibadah kata Rasulullah. Lah, kalau kita tahu bahwa ayat ini bagian daripada makna la ilaha illallah, sekarang kita lihat di masa kita. Nah, kita lihat di masa kita oh, pihak-pihak yang telah mengharamkan perkara yang telah jelas-jelas dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah menikahi kaum pria dari ahlul kitab haram dari kalangan ahlul orang-orang kafir haram menikahi mukminah seorang wanita muslimah Nur Khalis Majid berfatwa bahwa itu boleh nah barang siapa yang meyakini ini maka posisi dia adalah persis seperti seorang Nasrani yang memposisikan alim ulamanya sebagai Rab-Rab sebagai Tuhan-Tuhan Jelas-jelas menampilkan aurat seorang wanita haram dalam Islam. Lu Ustaz, menutup wajah itu wajib apa tidak? Enggak usah masalah kalau masalah itu. Kalau masalah cadar memang silap ulama. Sekarang apakah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa rambut wanita itu adalah aurat? Coba buka satu buku. Baik yang berwarna kuning ataupun putih ataupun biru, silahkan bukunya. Dari kalangan ulama-ulama yang takut kepada Allah. Bukan ulama-ulama yang menjual agamanya karena kedudukan, karena posisi. Jangan. Ulama yang takut kepada Allah. Tanyakan kepada para ulama sejak dahulu dari madhab apapun. Apakah betis itu adalah aurat ataukah bukan? Coba biar mereka yang menjawab. Nah, sekarang ada yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling purno di dunia. Na'udzubillah orang Yahudi, orang Nasara tidak pernah menyatakan bahwa kitab Injil paling purno. Nah, suatu kalimat yang mengelu bisa mengeluarkan pengucapnya dari Islam bisa sampai pada kekufuran. Nah, kalau kita tahu yang seperti ini, maka jangan sampai kita punya loyal, sikap loyalitas kepada orang-orang yang seperti itu. Harus menjelaskan kepada umat tentang bahaya yang seperti ini. Apapun resikonya. Na'udzubillah. Kalau Umar bin Khattab mendengar orang seperti ini, selesai urusannya nggak pakai HAM, nggak pakai pengadilan wala apa. Hah. Selesai urusannya. Kalau Ali bin Abi Thalib masih hidup sebagai khalifah, orang-orang HAM sekalipun disikat. Iya, peraturan HAM itu mengerikan. Hati-hati, jangan sampai kita mengikut suara menyuarakan ham, ham, ham, ham. Itu adalah senjatanya orang Amerika dan Yahudi. Tahu kita apa pasal-pasal yang ada dalam aturan-aturan hak asasi manusia? Kalau tidak tahu, jangan ikut menyuarakan kita. Di antara salah satu pasalnya di dalam aturan HAM itu, bahwa bebas bagi setiap manusia, setiap pribadi untuk memeluk agama apa saja atau untuk berpindah agama kepada agama apa saja yang dia maui bebas kalau Islam apa aturannya man baddala dinahu faqtuluh barang siapa yang merubah agamanya dia sebagai murtad maka bunuh dia walaupun Bus dan yang lainnya menyatakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia tetapi Allah punya hak juga sebagai khalik Allah punya hak juga sebagai pengatur alam semesta pencipta dan pemiliknya hati-hati sekarang ini maka ikhwani fiddin semoga Allah merahmati kita semua bahwa perlu diketahui di antara makna la ilaha illallah bahwa kita tidak boleh menghalalkan suatu perkara yang telah diharamkan oleh Allah mengikuti pihak-pihak tertentu walaupun dia ulama ataupun siapapun kalau itu sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah tidak boleh kita menyatakan itu halal kita di apa diperbolehkan itu untuk ikut acara Natal bersama. Ya. Nauzubillah. Nah, ini pelajaran yang membahayakan bagi kita, bagi anak didik kita dalam pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah. Kalau Anda punya kawan beragama Hindu, sementara kamu sebagai seorang nelayan punya perahu. Kemudian kamu tahu ada kawannya ini mau melakukan upacara apa itu? Pembuangan debu hasil apa ngaben ya? Pembakaran mayat itu. Debunya nanti dibuang di di laut. Kamu punya kawan sebangsa dan senegara. Ya. Ingin meminjam perahu kamu untuk membuang debunya di tengah laut. Maka apa sikap kamu pilihannya dalam ujian? A. Tidak meminjamkan. B. E, menyewa. C. Meminjamkan secara gratis. Bahkan diantarkan. Nah, jawaban yang terbaik apa? Yang supaya nilainya 90 adalah meminjamkan dengan baik dan diantarkan. <laughs> Subhanallah. Mana ayat lakum dinukum waliyadin? bu kita kan harus toleransi. Toleransi ada dalam Islam tapi bukan dengan gambaran seperti itu. Gambaran toleransinya adalah Anda mau melaksanakan acara ngaben. Ya silahkan agama kalian, saya tidak ikut campur. Mau pinjem perahunya, walaupun dibayar satu juta per menit, saya nggak mau. Gitu itu Islam. Nah, Islam. Ya. Oh ada orang Hindu mau bangun rumah, rumahnya hancur. silakan bantu. Ya, silakan Tetangga, rumahnya hancur, kena gempa atau kena angin. Ya. Kita sebagai tetangga punya pering, punya bambu, kasihkan. Ini Pak, silahkan bangun rumahnya. Ini toleransi, bagus. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah, lau wala alfula. Nah, tidak dan seribu tidak. Ini harus diajarkan kepada anak didik kita, putra putri kita. Jangan sampai saya pernah didatangin oleh seorang. Ini hati-hati dan terkait dengan ayat yang berikutnya. Karena terkait dengan ayat berikutnya insya Allah penjelasannya pada pelajaran berikutnya insya Allah. Tapi sekelumit saja ya, sampai seorang ini seorang mukmin yang datang di hadapan saya ini orang yang ahli masjid. Ahli masjid nampak di wajahnya pengaruh sujud. Nah, Sampai dia menangis ketika saya bacakan ayat-ayat hadis. Nangis dia nggak tahan, nggak tahan. Dia sudah berumur. Nangis dia. Nggak tahan, nggak kuat. Sudah, sudah, sudah. Nah, apa saya ceritanya? Insya Allah terkait dengan ayat yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah. Insya Allah Taala sampai di sini sudah masuk waktu duhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad wa ala alihi wasallam. alamin.